Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyad Assalatu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Sobahal khair musyahidin al-kiram Aynama kuntum kaifa halukum al-yawm Asa takunu fi sihah wa afiyah Walil mardha nad'u ayasfiyakumullah sifaan ajilan نلتقي مرة أخرى مع جوليا في برنامج تعليم اللغة العربية بالتلفزيون Selamat pagi pemirsa dimanapun Anda berada Apa kabar Anda hari ini? Kami selalu berdoa Anda dalam keadaan sehat dan afiat Namun bagi Anda yang saat ini sedang lemah terbaring karena sakit Kami juga mendoakan semoga Anda lekas diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin Dan berjumpa lagi bersama saya Julia dalam acara Hikmah Pagi program pembelajaran bahasa Arab di mana pada program ini kita akan sama-sama belajar mengenai bahasa Arab percakapan yang dapat Anda gunakan dalam uh, ke kehidupan sehari-hari. Dan pemirsa, di sini uh, eh, setelah hadir bersama saya narasumber yang akan membantu kita untuk sama-sama belajar mengenai materi yang akan kita pelajari bahasa Arab bahasa Arab pada pagi ini yaitu Ustazah uh, Profesor Dr. Haja Amani Lubis MA. Assalamualaikum Ustazah. كيف حالك يا أستاذة؟ ما موضوع درسنا اليوم يا أستاذة؟ اليوم سنتعلم عن موضوع الرياضة الرياضة ya. بمعنى olahraga, olahraga begitu ya Ustazah. Baik pemirsa, uh, seperti apa yang dikatakan oleh narasumber kita Profesor Amani Lubis bahwa tema kita pagi ini adalah tentang olahraga ar Dan beliau tidak sendiri karena sudah hadir juga bersama saya di sini narasumber yang tentunya Anda sudah tidak asing lagi dengan wajah yang sering, sering tampil di televisi yaitu Bapak Dr. Samsul Arifin MPD. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kepahalukum. halukum? Sudah siap ya Ustaz ya, untuk memimpin kita memandu pelajaran pada pagi ini. Baik pemirsa, sebelum kita memulai acara kita pada pagi ini, uh, ada baiknya kita mendengarkan lantunan suci ayat Quran yang akan dibacakan oleh saudara Abdul Rozik yang akan membawakan Al-Baqarah ayat 62 sampai 69.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 قال إنه يقول إنها بقرة لا فاند ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا رب ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين صدق الله العظيم pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan acara Hikmah Pagi, pelajaran Bahasa Arab. Dan sebelumnya saya ingin memberitahukan bahwa kami memberikan kesempatan kepada pemirsa untuk berpartisipasi menjawab pertanyaan dari mudaris kita nanti. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi, silakan mencatat nomor telepon di 574-3476. Atau bagi Anda yang ada di luar kota, dapat menghubungi di 574-3478. Sepertinya pemirsa sudah tidak sabar untuk segera memulai materi kita pada pagi ini tentang olahraga. Maka itu siapkan buku tulis dan alat tulis Anda untuk mencapai mencatat materi pada pagi ini kepada Profesor Dr. Amani Lubis MA. Kami persilakan. Tafadhal ya sudah. Syukran. Tafadhali. مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معنا في هذا الصباح في برنامج تعليم اللغة العربية بالتلفزيون وكما تعودنا في كل مرة أن هناك حوار حوار بين شخصين أو ثلاثة تؤدي التعبيرات عن درس اليوم فمرسا senang bertemu Anda pagi hari ini dan sebagaimana biasa untuk pelajaran bahasa Arab melalui te televisi ini kita akan ada hewar. Hewar itu artinya dialog atau nanti akan ada fragmen singkat dibawakan oleh dua tiga orang dan memperkenalkan kata-kata baru untuk pelajaran ini. Uh, fil usbu'il madi laqad سمعنا معا وشاهدنا أيضا درس عن تعليم اللغة العربية بالجامعات Minggu lalu kita sudah menyaksikan pelajaran bahasa Arab eh, yang temanya adalah belajar bahasa Arab di perguruan tinggi. Nah, pemirsa kali ini kita tema baru kita adalah ar-riyabah. Ar-riyabah artinya olahraga. Pemirsa kita akan perkenalkan beberapa kata baru dan melalui caption di monitor televisi Anda bisa kita saksikan. Caption yang pertama, kata-kata baru di hari ini adalah al-jaridah. Al-jaridah artinya koran atau surat kabar. Bentuk jamaknya adalah al-jaraid. Al-jaridah al-jaraid. Baris keduanya al-khabar. Khabar tentu pemirsa juga bisa menebak ini ya. Khabar artinya kabar. Kalau bahasa Indonesia nya kabar, apa kabar begitu? Nah, itu diambil dari bahasa Arab yang artinya berita atau ya ya artinya berita. Dan bentuk jamaknya adalah al-akhbar. Khabar akhbar. Al-khabar jamaknya adalah al-akhbar. Yang ketiga, ini tentang tema pelajaran hari ini, ar-riyadhah. Ar-riyadhah artinya olahraga. Ada beberapa makna memang ar-riyadhah, tapi konteks kali ini kita gunakan untuk uh, olahraga demi kesehatan jasmani. Baik, selanjutnya kata eh, baris berikutnya adalah as-sihhatu lil muhimmah as-sihha muhimmah lil jism. maknanya adalah kesehatan penting untuk badan as-sihha muhimmatun lil jism ya selanjutnya kata yang terakhir atau di baris terakhir ada kata as-surah as-surah artinya gambar Baik pemirsa, bukan artinya surat yang surat Al-Quran, surat Al-Baqarah atau Al-Fatihah Itu pakai sin tulisannya Namun kalau yang asurah yang artinya gambar pakai sad Jadi asurah artinya gambar dan bentuk jamaknya aswar Ya, Nah, nanti dalam dialog antara Mamduh dan uh, rekan-rekannya kita akan saksikan juga kata-kata baru lainnya tentu tentang olahraga tadi. Silahkan saksikan kata-kata berikut. Mubarat kuratil kadam. Mubarat kuratil kadam. Mubarat artinya pertandingan atau match. Pertandingan kuratil kadam sepak bola jadi ini uh, pertandingan sepak bola Mubarat Kuratil Kadam Bawahnya hampir mirip Mubarat Kuratil Salah Artinya pertandingan uh, basket Kuratil Salah itu uh, bola basket ya Asalah artinya keranjang atau basket tadi Dan yang selanjutnya La'ibun muhtarif laib muhtarif artinya uh, pemain profesional ya muhtarif artinya profesional dan selanjutnya di bawah ada kata fariq fariq artinya grup kelompok atau tim jadi bisa digunakan beberapa makna fariq dan kata di sebelahnya adalah nadi. Nadi artinya juga klub atau uh, tempat uh, gelanggang olahraga. Nadi juga digunakan untuk ke klub bola atau klub uh, basket. Ya, selanjutnya yang terakhir mutala'at ad-durus. Mutala'atud durus, mutala'ah artinya membaca Ad-Durus pelajaran. Jadi kita mengungkapkan demikian membaca pelajaran atau mengkaji pelajaran kita itu diartikan dalam bahasa Arab mutala'atud durus baik pemirsa itu tadi kata-kata yang sudah yang akan kita saksikan nanti atau kita dengarkan pada dialog. Uh, ada beberapa kata lagi saya ingin memperkenalkannya kepada pemirsa dan juga supaya kita ingat-ingat ketika nanti kita dengar dialognya maka kita sudah mengerti artinya atau kita ingat kembali maknanya. Yang pertama kata laib, nah ini kata kerja pemirsa. Laib artinya bermain, bentuk masa lampau. Kemudian yal'abu artinya juga bermain bentuk masa kini atau mudhari' dan bentuk kata bendanya adalah lab. Ya. Selanjutnya malab. Kalau tadi kata laib adalah kata kerja, maka ada kata e, nama tempatnya. Malab artinya tempat bermain. Malab al-madrasah artinya lapangan yang ada di sekolah dan berikutnya ada kata kerja lagi. Silahkan caption yang tadi lagi supaya pemirsa bisa mengikuti bacaannya. Dalla ya dulu, ini di baris ketiga. Dalla ya dulu dalil. Ya kalau pemirsa tentu sering ya dengar kata dalil lah itu bahasa Arab. Artinya dalil bukti ya, bukti begitu. Nah bentuk kata kerjanya di masa lampau adalah dalla, masa kini ya dulu kemudian dalil kata bendanya. Selanjutnya pemirsa ada ungkapan yang agak panjang di bawah eh, di bawahnya al-aqlus salim fil jismis salim Ya, ini sering kita dengar dalam bahasa Latinnya atau bahasa Indonesianya. Nah, ini kita perkenalkan bahasa Arabnya di eh, apa pikiran yang sehat ada di badan yang sehat. Ya, al-aqlus salim fi al-jismis salim. Terakhir pemirsa, harisul marma Haris Almarma. Ya, dua kata ini masih konteks sepak bola. Haris artinya penjaga gawang, penjaga gawang di lapangan sepak bola, Almarma gawangnya. Jadi uh, Haris Almarma artinya penjaga gawang di permainan sepak bola. Nah, pemirsa itu tadi beberapa kata kata kerja atau juga kata benda atau ungkapan yang nanti kita akan dengar pada dialog. Mari kita dengarkan bersama dialog antara Mamduh, Fauzia, dan Fadli. Silakan pemirsa. جريدة يا ممدوح آه. أقرأ أخبار الرياضة في العالم يا فوزية آه. هل تحب الرياضة؟ طبعا أحب الرياضة لأن صحة الجسم مهمة نعم انظري إلى هذه الصور هذه الصورة مباراة كرة القدم وهذه صورة مباراة كرة السلة آه دعني أراها يا ممدوح آه. تفضلي أظن أنهم لعبوا كرة القدم المحترفين آه صحيح يا فوزية لأن كل واحد منهم لاعب محترف أيوة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضلي أين لعبت كرة القدم؟ في الملعب المدرسة في ملعب المدرسة؟ نعم ما شاء الله هل تحب لعب كرة القدم؟ نعم أحب لعب كرة القدم وأحب الرياضة تحب الرياضة الأخرى؟ نعم لماذا يا فضلي؟ لأن العقل سليم في الجسم سليم أيها ما شاء الله أه فضلي اجلس ها أه، فضلي إجابتك تدل على أنك تفهم جيدا أهمية صحة الجسم يا فضلي شكرا يا عهيد صحيح يا ممدو هو يحب الرياضة ما شاء الله. وخاصة في لعب كرة القدم حتى يعرف أسماء لعب كرة القدم على مستوى العالم ما شاء الله آه فضلي من أشهر لاعب في فريق برشلونة برشلونة نعم برشلونة ليونيل ميسي ليونيل ميسي نعم أيوه تمام ومن أشهر لاعب في فريق مدريد كريستيانو رونالدو أيوه كريستيانو رونالدو آه فضلي وهل تعرف أيضا أسماء النوادي في المملكة العربية السعودية؟ نعم أعرف بعضها آه. منها الأهلي والاتحاد والهلال الأهلي الاتحاد والهلال نعم الله يا سلام أنت تعرف مني أكثر يا فضلي شكرا يا أخي ومن حارس المرمى لفريق الهلال؟ الهلال نعم مم. محمد الضياء آه تمام تمام محمد الضياء هو حارس المرمى لفريق الهلال يا فضلي أنا معجب بمعرفتنا في هذا المجال شكرا يا هي عفوا يا فضلي الحمد لله لقد شهدنا الحوار بين ممدوح وفوزية وأيضا فضلي عن لعب كرة القدم كرة القدم نعم الآن أنا أود أن أسأل أن أسأل المشاهدين بعض الأسئلة عن الحوار Pemirsa sekarang saya ingin bertanya beberapa pertanyaan Untuk mengingat kembali dialog tadi eh, Dan kita bisa jawab sama-sama di sini Baik Hal qaraat Fauziyah al-Jaridah Tadi kita saksikan pegang koran ya, ada yang pegang koran. Hal qaraat Fauzia al-jarida? Ya, jawabannya la. Laisat Fauzia walakin mamduh. La ma qaraat Fauzia al-jarida lakin qara'a mamduh al-jarida. Itu jawaban panjangnya. Selanjutnya ayy khabar qara'ahu mamduh ayu khabar qara'ahu mamduh berita apa yang dibaca oleh mamduh kita saksikan juga tadi ada gambar-gambar permainan dan eh, pemain-pemain bola maka yang dibaca adalah akhbar ar-riyadah qara'a mamduh akhbar ar-riyadah ya limadha yuhibbu mamduh ar-riyadah ini selanjutnya limadha yuhibbu mamduh ar-riyadah mengapa Mamduh suka dengan olahraga li'anna sehatal jism muhimmah karena kesehatan badan itu penting li'anna sehatal jism muhimmah ya selanjutnya pemirsa ada pertanyaan lagi hal fi tilkal jaridah surat mubarat kuratil qadam Oh, maksud saya eh, di sini pertanyaannya aku risha. Kuratir risha artinya bulu tangkis. Hal fitil kal jarida surat mubarati kuratil qadam eh, lagi kurat risha. Apakah ada bulu tangkis tadi yang disaksikan? atau yang dibicarakan ya mereka hanya membicarakan sepak bola dan basket iya lah. lakin tilkal fi tilkal jaridah suratul mubarah likuratil qadam wa suratul uh, mubarah likuratil sallah Baik, itu tadi pemirsa jawabannya Dan berikutnya Min aina raja'a Fadli Dari mana uh, Fadli Dari mana datangnya Fadli Atau uh, Fadli tadi dari mana Min aina raja'a Fadli datang dari Raja Fadli min Malaibil Madrasah. Fadli datang dari uh, lapangan sekolah atau madrasahnya. Baik. Mada ma'a Fadli? Aidan syahadna Fadli uh, masaka syai'an dairiyan wahia al-kura. <laughs> Mada ma'a Fadli? Ma'a Fadli kura kura artinya bola. Ya, selanjutnya hal yuhibbu fadli la'aba kuratil qadam? Apakah Fadli suka main sepak bola? Hal yuhibbu Fadli la'aba kuratil qadam? Jawabannya tentu ya, dia saja sudah bawa bola dan pakai pakaian uh, eh, olahraga pulang dari bermain olahraga? Jawabannya na'am, yuhibbu fadli la'aba kuratil qadam. Selanjutnya, mada sa'ala Fauziyah? Mada sa'alat Fauziyah akhaha saghir? Fauziyah bertanya kepada adiknya, eh, bertanya apa kepada adiknya? Mada sa'alat Fauziyah akhaha saghir? Jawabannya adalah سألت فوزية عن أسماء الأندية في المملكة العربية السعودية Al-Andiyah atau di sini tadi tulisannya Al-Afrika. <laughs> Baik, artinya tim-tim bola yang ada di Saudi apa saja? Jawabannya adalah Ya. Oh, jawabannya tadi ada uh, beberapa nawadi ya ada al-ahli, al-ittihad dan al-hilal. Pertanyaannya adalah mahiyal andiyah ya yang biasa kita pakai adalah andiyah al afrika itu jamaah dari fariq tadi. Eh, mahiyal andiyah fil mamlakah al arabiyah saudiyah allati arafaha fadli ya itu tadi pertanyaannya dan yang disebut ada tiga al ahli al ittihad wal hilal terakhir pemirsa ماذا قال فضلي عن العلاقة بين العقل والجسم apa yang dikatakan Fadli tentang hubungan antara akal dan badan. Ya, yang dikatakan adalah al-aqlus salim fil jismis salim. Akal yang sehat ada di tubuh atau uh, badan yang sehat. Nah, itu tadi pemirsa pertanyaan-pertanyaan serta jawabannya yang kita ambil semua dari dialog yang kita dengar tadi. Nah, untuk memperdalam Uh, pengetahuan kita dan penguasaan kita tentang materi ar ini kita akan dibantu oleh e, pembahas kawaid dan juga pembahas uh, atau kita akan berlatih bersamanya uh, tentang pelajaran bahasa Arab ini. Tafadhal Ustaz Syamsul Arifin. تفضل نعم أيها المشاهدون الكرام تعال نبحث عن تراكب الأساسية في الحوار السابق Baik, pemirsa, tadi kita dapatkan beberapa kalimat وجدنا في الحوار السابق آه، هذه الجمل قرأت أخبار الرياضة في العالم قرأت أخبار الرياضة في العالم هذه سورة المباراة لكرة القدم أظن أنهم لاعبوا كرة القدم المحترفين المحترفين المحترفين tadi dijelaskan profesional Thumma al'ab fi mal'abil madrasah. Yang tadi dikatakan oleh Fadli, aina takurat al qadam ya Fadli fi mal'abil madrasah. Anda mesti ingat tadi lapangan sekolah. Man harisul marma li fariq al-hilal. Ada pertanyaan tadi begitu. Man harisul marma li fariq al-hilal. Pemirsa, kata al akbar dipadukan dengan kata ar-riyadhah. Al-akhbaru ar-riyadatu. Akhbar tadi dijelaskan berita. Kemudian ar-riyadah bimana olahraga. Berita olahraga hanya akhbarur riyadati. Perhatikan ada uh, warna yang berbeda di situ. Al-akhbar ar-riyadatu. Kita padukan akhbarur riyadati. <clears throat> Kata yang tadinya al-akhbar menjadi akhbar. Alnya tidak dipakai lagi. Kemudian ar-riyadatu tu di situ menjadi ar-riyadati. Akhbarur riyadati. Menjadi kita dengar tadi kalimatnya qaratu akhbar ar-riyadati fil alam. Mamdu tadi mengatakan begitu menjawab pertanyaan Fauzia. Kemudian perhatikan as-surah Al-Mubarat As-Surah Al-Mubarat As-Surah sama-sama ada alif lam Kemudian sama-sama berharokat dhammah As-Suratu Al-Mubaratu Kita padukan menjadi Suratul Mubarati Kata As-Surah Lam alifnya Alif lamnya tidak dipakai lagi Kemudian Mubaratu menjadi Mubarati Berharokat kasroh suratul mubarati dalam kalimat tadi Mamduh mengatakan hadi suratul mubarati likuratil qadam menunjukkan kepada Fauzia tadi hadi suratul mubarati likuratil qadam kemudian ada juga kata al-laibuna dengan kata al-quratu al-laibuna al-quratu alnya kita tinggalkan kalau kita padukan laibul kuroti pemirsa perhatikan alaibuna ada nun di situ ada alif lam juga tapi ketika kita padukan laibul kuroti nunnya tidak dicantumkan e, lagi alif lamnya juga di, begitu kemudian kuro berharokat kasro laibul kuroti jadi ada perubahan dalam kalimat tadi Azunnu annahum la'ibul kuratil qadam al-mukhtarifin. Ini dari kata-kata uh, Fauzia. Azunnu annahum la'ibul kuratil qadami al-mukhtarifin. Saya kira mereka itu pemain sepak bola profesional. Nah, itu. Ini dugaan Fauzia. Ya. Kemudian dibenarkan oleh Mamdo tadi Pemirsa, ada kata al-mal'ab dengan al-madrasatu. Al-mal'abu, al-madrasatu. Kita padukan menjadi mal'abul madrasati. Mal'abul madrasati. Jadi al ditinggalkan, tidak dicantumkan lagi. Yang tadinya al-madrasatu berharokat doma menjadi al-madrasati. Mal'abul madrasati. Alnya ditinggalkan. Dalam kalimat al'ab fi mal'abil madrasati. Tadi Fadli ketika ditanya, "Aina la'aba kuratil qadam ya Fadli?" Dia jawab, "Al'ab fi mal'abil madrasah." Hmm. al al'ab fi mal'abil madrasati. Nah, harokat lengkapnya begitu. Saya main di lapangan sekolah. Nah, rupanya rumahnya mungkin dekat dengan sekolah. Al-Abfi Mal Abil Madrasati. <clears throat> perhatikan kata berikutnya al-harisu al-marma. Al-harisu al-marma. Kita padukan menjadi harisul marma. Al ditinggalkan yang berharokat uh, yang berwarna kuning itu menjadi harisul marma. Marma sekalipun di situ kelihatan fathah tapi hakikatnya kasroh. Karena ini jenis katanya termasuk uh, yang mabni uh, disebut mangkus uh, Eh, kata maksur ya, kata maksur. Al-marma. Jadi sekalipun kelihatan tertulisnya itu fathah, hakikatnya itu kasroh seperti yang lain-lain. Nah, begitu. Dalam kalimat man harisul marma li farika al-hilal. Tadi Fauzia nanya kepada adiknya tuh. Man harisul marma li fariki al-hilal. Siapa penjaga gawang eh, eh, kesebelasan al-hilal? Nah, rupanya dijawab tadi. Nah, <clears throat> yaitu Muhammad Adia. Muhammad Adia. Dia tadi mencoba untuk mengingat-ingat sedikit gitu. Uh, memang kalau menyebutkan nama klub itu lebih mudah, tapi person itu kalau nggak terkenal betul agak agak lupa lupa. Rupanya tadi Fadli mengingat-ingat. Ah Muhammad Adia katanya. Pemirsa lihat at-tarkib al-idofi Yang kita bahas adalah tarkib idofi Struktur idofah Hmm. Solatul fajri kata lain yang seperti tadi, seperti kata-kata yang kita sebut tadi, solat disebut mudhof. Al fajri mudhofun ilahi. Jadi kata yang di awal itu disebut mudhof, kata berikutnya yang berhakot kasro itu disebut mudhofun ilahi. Ya. Kita lihat eh, beberapa kata yang lain akhbarul alami kuratul qadami sihatul jismi mal'abul madrasati nah, jadi kata atau huruf terakhir berharokat kasroh perhatikan al-alami al-qadami al-jismi al-madrasati nah. sementara kata-kata yang berfungsi sebagai mudof tidak ada al semua tanpa al yang tadi kita al-akhbar, al-qura, al sihha al-mal'ab. Alnya ditinggalkan. Nah, ini catatan mudhof tidak boleh ada alif dan lam. Jadi al ya, itu tidak ada. Ini. Kemudian mudhof juga tidak boleh ada tanwin. Eh, jadi yang tanwin menjadi eh, harokat biasa. Kemudian tidak boleh ada nun. Tadi ada la'ibuna menjadi la'ibu. Eh, la'ibuna la kemudian al-qura jadi la'ibul qura. Nah, begitu. Kemudian mutafilai berharokat kasroh mudhaf nilai berharokat kasrah. Ini yang perlu diingat. Nanti kita akan latihan sebentar lagi dan kita persilakan e, untuk pemirsa silakan Anda e, turut serta menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Kita latihan at-tadribat. Hmm. <clears throat> ya, line telepon sudah siap? Kita lihat pertanyaan. Ikhtar mudhafan munasiban li takmilatil jumalil atiyah ikhtar Mudofan munasiban litakmilatil jumalil atia. Pemirsa pilih mudof yang tepat, yang cocok, yang sesuai untuk melengkapi kalimat berikut ini. Hmm. Nah, soal awal yang tamidul muslimun ala Allahi wa sunnati rasulihi Ada beberapa pilihan Alkitabi kitabun kitaban kitabi. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Belum ada suara. Tolong volume televisinya dikecilkan ya. Assalamualaikum. Pemirsa tidak ada suara. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana minta kelim? Kurnia. Kurnia. Kurnia Ustaz. Kurnia Tayyib, oh, Kurnia. Hmm, ahlan wa sahlan ya, Kurnia. Tolong eh, volumenya dikecilkan. 6. <clears throat> Ihtar mudhafan munasiban li takmilatil hadil jumlah. antamidul muslimun ala Allahi wa sunnati rasulih. Baik. Ala kitabi Ustaz. Ala kitabi. Kitabi atau kitabun al-kitabi kitaban. Nimrah Rabi'ah. Nimrah Rabi'ah. Kitabi. Kitabi. Baik. <clears throat> Jayid jid ya Kurnia. Al-ijabah sahihah. Ya, muslimuna ala kitabillahi wa sunnati rasulihi. Iya. Pertanyaan pertama dijawab dengan tepat sekali kitabi. Nah, Kurnia, kenapa itu kitabi yang dipilih? Karena menjadi mudof. Hmm. Ketentuannya mudof? Ketentuan mudof itu tidak boleh tanwin. Tidak boleh tanwin. Tidak boleh alif lam. Mm -mm. Tidak boleh menerima nun. Tidak boleh menerima nun, dikasih orang lain saja nunnya. <laughs> Iya. yeah. <laughs> orang lain nggak menerima sumbangan ini, nggak menerima nun ya. <laughs> Kebetulan sini nggak ada yang nggak ada nun ya. Iya. yeah. ya bagus sekali. Terima kasih Runia. Eh, iya, yeah, Afwan. Pemirsa Aswal Asani Yastami'ul musallun Al-imami fi salatil jamaati Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mana mutakallim? Mana mutakallim? Abdullah Azam. Abdullah Azam. Baik, ahlan masalan ya Abdullah. Abdullah Azam, UPI Bandung. Naam, ahlan masalan. Baik, ikhtar mudhafan munasiban li takmilati hadhil jumlah yastami'u musallun hmm, al-imam fi salatil jamaah as-sauta yastami'u musalluna sautal imami fi salatil jamaati hmm. yastami'u musallun sautal imami fi salatil jamaati sauta sahih nomor asalika آه، رقم الثالث طيب جيد هذه الإجابة صحيحة مشكورا يا سيد عبد العزم في بندung terima kasih Abdullah Nah, baik kalau ditanya berikutnya kenapa dipilih nomor tiga itu sauta bukan as-sauta yang nomor satu sama-sama tak. Ah, sudah tidak bersama kita. Baik, pemirsa kita lihat pertanyaan ketiga. yasrahu al lugati al arabiyya ad-darsa syarhan wadihan. al lugati al-arabiyyati ad-darsa syarhan wadihan. Pemirsa silakan Anda masuk ke lain kami. Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana kelim Fajar Firman Saufi. Oh, Fajar Firman Bandung. Taufik. Baik, ahlan wa sahlan. Fajar Firman Sah. Baik, ah, kamil hadil jumlah. Yashrahu mudarrisu lughatil arabiyyah darsus sarhan wadihan. Hmm, yasrahu Namrul awal ah, mudarrisu. mudarrisu. لماذا تختار آه، مدرس ولا المدرس أو مدرس لأن آه، آه، مضاف مضاف tidak menerima alif lam, Hmm, nun dan tanwin. tidak menerima maksudnya tidak menerima itu <laughs> alif lamnya diserahkan ke yang lain terima kasih terima kasih bagus sekali terima kasih baik kita tawarkan pertanyaan keempat Takra'u Fauzia Al-Alami Fil Jaridati Pemirsa silakan Anda masuk ke lain kami Takra'u Fauzia Al-Alami Fil Jaridati Ada akhbaron Ada al-khobaro Ada khobarun Ada akhbaro Baik, Assalamualaikum hmm, Assalamualaikum Hmm, oh, tidak ada suara. Baik, takrau Ah, coba kita minta Fauzia. Ah, Fauzia asli. Takrau Fauzia al-alami fil jaridah. Nah, النمرة الرابعة Hmm, أخبار ar- العالم في الجريدة nah, Erbesot. أخبار العالم في الجريدة Hmm, takrau Fauzia akhbar al-alami fil jaridah. Mamdu? صحيح Sahih. Sahih. صحيح Wa fadli? Sahih. Sahih. Oh, bukan. Bukan. Sahih. Fadli ikut menjadi hakim. Sahih. Baik, eh, pemirsa, takrau Fauzia akhbar alami fil jaridah. Eh, Betul sekali. Fauzia sendiri yang menjawab. <clears throat> Al-khamis, yakumul muslimun al-islami. Ada bita'alim, bita'alim, bita'alimi, bita'alim. Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, tidak ada soal. Tidak ada soal. <clears throat> Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ah, tidak terdengar. Ah, coba kita minta Mamduh sekarang. Nah, gimana jawabnya? Jawabannya nomor tiga Islam. islami. Ya, jadi hmm. kenapa? Kenapa nomor tiga dipilih? Ah, karena dia mudof. Mudof? Nah, dia ada, tidak ada di situ alif lam, mm -hmm. juga tidak tanwin, juga tidak ada tambahan nun. Tidak ada tambahan nun. Iya. Mm. Jadi pemirsa kita tadi tidak menerima tidak menerima nun. tidak menerima oh, tidak ada tambahan nun. <laughs> tidak ada tidak menerima sumbangan nun. <laughs> pemirsa tepat sekali. Hmm Ah, ini model kedua. Ikhtar mudofan nilai munasiban litakmilatil jumal atiyah. Tadi kita suruh milih mudof yang tepat. Ini sekarang mudof ilaih. Ikhtar mudofan nilai munasiban litakmilatil jumal atiyah. Soal pertama. Yal'abu fadli wa asdiqa'u fi mal'abi ah, titik-titik ada al-madrasata ada al-madrasatin ada al-madrasati, ada al-madrasatun Semuanya. Pemirsa silakan Anda pilih. Dengan menghubungi kami di studio. Hmm. Nah, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mana yang Muhammad bin Ayat. Baik, Faisal bin. صوتنا. Muhammad Hidayat. محمد هداية طيب أهلا وسهلا يا محمد هداية Dan bik ya Ustaz. طيب يلعب فضلي وأصدقائه في ملعب مضاف يلعب إليه فضل- يلعب فضل- يل- يلعب فضلي وأصدقائه وأصدقائه في ملعب المدرسة. في آه، النمرة آه، الثانية. آه، النمرة الثانية المدرسة يلعب فضلي وأصدقائه في ملعب المدرسة فوزيا هذه الإجابة صحيحة؟ صحيح صحيحة وممدو Ah, sahih. صحيح Mumtaz ya. Mumtaz, mumtaz. Pagi-pagi dapat pujian mumtaz. <laughs> Wa fadli sahih am khata? Sahih. Sahih? Sahih. Baik, sahih. Wali- Baik, <laughs> tepat sekali. Terima kasih, Pak. Hmm. Baik. Raqam الثاني يجب علينا أن نهتم بصحة الجسم الجسم الجسم جسم Hmm. Silakan pemirsa untuk menjawab pertanyaan nomor dua ini. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm, baik, mana mutakallimah? Nung min UPI Bandung. Nung min UPI Bandung. Baik, apa masalahnya? UPI Bandung. Nung. <laughs> Baik, alijabah. Hmm. Ah, tolong ditayangkan di eh, pertanyaannya. Nah, ini. Yajibu alaina anak sama hati al al al al ah langsung al taib yajib alaina an nahtamma bi sihhatil jismi nah jelas ya Bisih hatil jismi kalau ditanya kenapa nomor tiga itu dipilih al jismi ah, ya. mudafilai mudhafin Baik, bagus. Terima kasih Anum fi UPI Bandung. Terima kasih. Syukran jazilan. Pemirsa, ya Arif fadli asma la'ibi kurati ala mustawa alam. Arif fadli asma la'ibi kurati ala mustawa alam. -hmm. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, mana yang mutakallim? Fikri Lukmanul Hakim dari UPI Bandung. Hmm, Bandung. Baik, ahlan wa sahlan. Ikhtar. Ahlan bik. Naam. كمل هذه الجملة يعرف القدري أسماء اللاعبي كرة القدم على مستوى العالم طيب يعرف فضلي أسماء لاعب كرة القدم على مستوى العالم ممدوح هذه الإجابة صحيحة صحيح صحيح وفوزية صحيح صحيح وفضلي yang punya yang punya baik terima kasih terima kasih pak terima tepat sekali ah, kura laibi kuratil qadami Ala mustahil alam. Pemirsa di situ ada la'ibi, aslinya la'ibina. Aslinya la'ibina. Hmm. Kita Ah, masuk lagi. Qara al-khatibu fi khutbati ayatan min ayati al-karimi. Baik, mana mutakallim? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Baik, mana minta kalimah? Eh, uh, dengan Yuniati. Baik, Yuniati. Ubi Bandung. Di Ubi Bandung. Ya salam di Bandung ini. <laughs> Baik. Ikhtar ya Ufti. Waro'al Qutib fi khutbatihi ayatan min ayatil Qur'an alim. Quran nani nu? Ning. Nah, Quran nih. Qara al-khatibu fi khutbatihi ayatan min ayatil Qur'anil Karimi. Pemirsa, uh, Al-Qur'ani tepat sekali. Terima kasih Yunati. Iya. Uh, Taib syukran jazilan. Pemirsa, soal yang kelima, Muhammad Adia harisul marma lifarik tadi dalam dialog ada uh, pertanyaan man harisul marma lifarik alhila nah ini kalau ditulis silakan pemirsa Baik, Assalamualaikum Waalaikumsalam hmm. Man takalim Yoman Yoman Baik, ahlan wa sahlan Uh, tolong kau volumenya dikecilkan. Nah. -huh. Hmm. Tanya Dekhtar ya. Muhammad Adliyai Harisul Marma al Hilali Nifarik Al-Hilali hmm. Nah. Sahih? Hmm. صحيح Baik. طيب مشكورا ya. يا ya, أخي Nah, ya. terima kasih banyak. Lain kali kita ketemu lagi. Pemirsa, ada model lain lagi. Kul sohiha au khati'ah li jumalil atiyah. Katakan benar atau salah untuk kalimat berikut ini. Soal pertama, khalafat sa'iku as sayyaruti fi ad-daw al-ahmar inda taqatu ungkapan atau kalimat ini benar atau salah? Silakan Anda masuk ke line telepon kami. Khalafa sa'iqu sayyar hmm. Khalafa Baik Assalamualaikum ah. Nah, yang kata terputus khalafa as-sa'iq as-sayyarati fi as-sari' ad-daw al-ahmar inda taqatu. Coba mamdu. Oh. Kita persilakan penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tayyib, mana yang minta kalimah? Nura dari Banjarmasin ah Banjarmasin أهلا وسهلا طيب آه هذه الجملة صحيحة أم خاطئة؟ هذه الجملة خاطئة خاطئة؟ لماذا؟ لأن السائق هنا بال خالف خالف سائق السيارة هذه الإجابة الصحيحة آه إذا الصحيحة خالف سائق السيارة سائق السيارة في الشارع طيب إذا الإجابة طيب نقول خطأ نعم خاطئة والسبب لوجود ال alif lam. Baik, undur ila asasa. Lihat eh, peraga yang salahnya. Nah, itu. Pemirsa, <clears throat> intal waqt wa نستمر الأسبوع القادم إن شاء الله وشكرا على حسن اهتمامكم وأفوض الفرصة ل تفضل شكرا استاذ شمس العارفين الحمد لله لقد احسنتم الشرح لموضوع مضاف مضاف إليه اليوم الحمد لله uh, Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan kawaid tentang mudaf wa mudaf ilaih. Uh, apa yang dinamakan mudaf mudaf ilaih itu adalah kata yang dijelaskan dan kata yang menjelaskan. Kaidahnya uh, ada uh, tertentu dalam bahasa Arab bahwa kata yang dijelaskan ditulis di awal dan itu tidak boleh ada al Ya. Dan kata yang menjelaskan datang kemudian dibaca kasrah atau i di akhirnya. Itu adalah mudhaf wa mudhaf ilaih. Contohnya adalah mal'abi al-madrasah atau mal'abu al-madrasati. Mal'abul madrasah itu ungkapan mudhaf mudhaf ilaih. Mal'abnya tidak boleh ada al di awal, kemudian al-madrasah akhirnya dikasih kastra madrasati al madrasati e, contoh juga yang kita bisa ingat ungkapan itu adalah mis, e, baitullahi bait Allah baitullahi bait adalah mudaf Allahi e, mudaf ilaih atau kitabullahi atau rasulullahi Nah itu ungkapan yang paling umum kita sering dengar kaidahnya adalah atau ya Arabnya adalah mudaf mudaf ilaih. Dan uh, tadi kita dengar banyak sekali ada uh, suratul mubarah ada fariqul hilal dan lain sebagainya ungkapan-ungkapan dua kata itu adalah mudaf dan mudaf ilaih atau kata yang dijelaskan dan yang menjelaskan nah pemirsa insyaallah naltaqi fil usbu'il qadim bi mawdu' akhar fi darsi al-lughah al-arabiyyah di television. Pemirsa, semoga kita berjumpa lagi di minggu yang akan datang dalam pelajaran baru tentang bahasa Arab wa ilal liqa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Musyahidin al-kiram, al-an wassalna fi nihayatil barnamij. Pemirsa, sekarang kita sudah sampai di penghujung acara. Eh, sayang sekali perjumpaan kita sekarang akan segera kita akhiri. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang sudah setia uh, menyaksikan acara Hikmah Pagi. Begitu juga kepada seluruh narasumber, Ustazah Syukron Kasiron, Ustaz um, dan adik-adik semua ini yang sudah hadir ya. Insya Allah, Kita akan berjumpa lagi di minggu yang akan datang dengan materi uh, yang berbeda pemirsa jangan sampai melewatkan kesempatan untuk terus belajar bahasa Arab bersama kami tentunya dalam acara Hikmah Pagi setiap hari Sabtu pukul 5 pukul, sampai pukul 6. Saya Julia atas nama kru yang ber, bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.